ya yaitu juga doa masalah, isti'anah isti istiqosa istihadah itu termasuk doa masalah maka ayat ini menegaskan wala tad'u janganlah kalian berdoa ya baik doa itu ibadah ataupun doa masalah kepada siapa selain Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala itu disifati di sini dalam ayat ini mala yang yaitu yadurruk. Yang selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan mara bahaya. Ini adalah sifat bagaimana Semua sesembahan selain Allah. Bahwasanya selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat dan juga bang tidak bisa menolak madorot karena sesungguhnya yang menguasai manfaat yang bisa mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, rezeki, ya, kelancaran ataupun sebaliknya yang bisa menghilangkan madorot, kesulitan atau kesempitan penyakit dan lain sebagainya semuanya itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rezeki, yang bisa memberikan kesembuhan, keselamatan hanya Allah saja. Makanya Allah mensifati semua yang disembah selain Allah itu mana yang lupa wala ya tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak apa mendatangkan madarat kepadamu fa in fa'alta fa innaka idza min zalimin jika kamu melakukan hal itu itu apa berdoa kepada selain Allah maka sesungguhnya kamu ya kalau begitu termasuk apa orang-orang yang apa berbuat zalim karena telah menunjukkan ibadah kepada yang tidak berhak menerima lah, ibadah. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah telah berbuat apa? Kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini apa? Syirik. Ya. Syirik apa? Syirik akbar. Syirik besar. Sehingga konsekuensinya pelakunya itu keluar dari Islam termasuk pembatal apa keislaman seorang berdoa kepada selain Allah oh, ini adalah syirik akbar jadi bukan permasalahan yang ringan ini perkara yang sangat besar karena yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan jika dia mati dalam keadaan bertobat darinya dia kekal di dalam neraka itu konsekuensi dari syirik akbar kemudian ayat yang berikutnya dibawakan dalam surat Yunus kalau tadi 106 ini 107 ya. Jadi sebagian ayat itu di sebagian kitab ini dijadikan satu ya karena ini ayatnya bersambung 106 dan 107 tujuh. Cuma di sini oleh Syekh Fauzan disebutkan. Wa qawlihi dan juga firman-Nya dalam surat Yunus ayat 107. Wa ayyam saskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa Jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya jika Allah menimpakan padamu suatu bahaya. Nah ini kita perhatikan di sini dalam bahasa Arab ada kata-kata apa? -kata bi durin ya. Dalam bahasa Arab durin di sini menunjukkan makna apa? Isim apa namanya? Nakiroh. yang tidak pakai alif lam ya, ditanwin tuh. Namanya isim apa? Nakiroh. Nah isim nakiroh itu kalau dia dalam kalimat negatif atau dalam kalimat syarat bermakna apa? umum ini kalimatnya syarat. Jika Allah menimpakan kepadamu suatu apa? bahaya, bahaya apapun juga. Bahaya apapun juga. Baik itu kemiskinan, kemudian apa? Penyakit dan lain sebagainya. Segala macam bentuk apa? kesusahan. Itu disebut dengan dur. Seandainya Allah timpakan kepadamu suatu bahaya apapun bentuknya maka Allah mengatakan fala kasyifalahu illa huwa maka tidak ada yang bisa menyingkap ya tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali siapa dia itu kecuali Allah saja karena apa yang mentakdirkan musibah itu siapa Allah maka yang bisa mencabut yang menghilangkan musibah juga Allah semata maka di sini ada di dalamnya tauhid apa Rubuh. Iya, iya Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita bahwasanya sesungguhnya segala macam bentuk marah bahaya, kesusahan ya, atau seorang itu kekurangan harta atau dia kesehatannya menurun ya, atau banyak hal yang menyusahkan dirinya dalam kehidupan dunia ini Sesungguhnya semua bentuk bahaya atau kesusahan atau kesempitan itu datangnya dari atau suatu yang ditakdirkan oleh siapa? Kemudian itu dengan hikmahnya Artinya pasti ada hikmahnya Tidak mungkin Allah mentakdirkan adanya musibah Orang itu mendapat kesulitan ya. Kekurangan harta Atau dia sakit Kecuali apa kalau tidak ada banyak hikmah Semuanya itu ada hikmah. Nah, di antara hikmah ditembakannya musibah agar manusia itu kembali kepada Allah ya kembali bertobat dan tunduk kepada Allah. Makanya Allah ingatkan di sini fala kasyifalahu illa huwa. Tidak ada apa yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali dia. Karena seandainya Allah menghendaki orang itu sakit terus misalnya sampai akhirnya dia mati, atau orang itu miskin melarat ya semiskin miskinnya terus sampai dia mati ya itu bisa saja nah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala maka di sini Allah ingatkan kepada kita bahwasanya apapun musibah yang menimpa kita kesusahan yang kita alami sesungguhnya yang bisa menyelamatkan, yang bisa membebaskan kita dari penderitaan itu ingat siapa? hanya Allah saja Makanya kalau orang itu tertimpa musibah apa di antara yang dianjurkan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya sesungguhnya kita ini milik Allah jadi kita harus ingat bahwasanya kita ini milik Allah demikian juga ketika orang tertimpa musibah dianjurkan untuk kita berkata kepadanya innalillahi ma akhadha wa lahu ma wa kullu syai'in indahu bi ajri musamma ya. Semuanya ini milik Allah. Apa yang Allah berikan innalillahi ma apa yang Allah ambil itu miliknya. Walahu lahu a'ta dan apa yang Allah berikan itu juga miliknya. Dan segala sesuatu itu ada takdir, ada ajal yang sudah ditetapkan. Maka tidak bisa tidak seorang hamba harus menyandarkan hatinya kepada Allah saja. Jangan menyandarkan hatinya kepada serainya. Kemudian Allah mengatakan di sini wa yuridka bi khairin fala rada bi fadli. Dan seandainya Allah menghendaki pada dirimu suatu kebaikan Suatu apa? kebaikan. Jika Allah menghendaki suatu kebaikan, apa itu kebaikan ya apa saja mungkin orang itu jadi sehat atau dia jadi kaya atau tinggi derajatnya pangkatnya tinggi dan seterusnya itu semua kebaikan jika Allah menghendaki kebaikan padamu fala radda maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan yang Allah berikan. Karena Allah sudah mentakdirkan. Kalau Allah sudah mentakdirkan suatu kebaikan untuk seorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena sudah dikehendaki Allah. Walaupun orang berusaha bagaimanapun juga untuk menghalangi kebaikan itu, sampai kepadanya kalau Allah takdirkan sampai ya sampai yusibu bihi man yasha'u min ibadih Allah katakan apa Allah berikan hal itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya Wahuwal huwal ghafurur rahim dan Allah itu Maha Pengampun lagi maha penyayang. Kan? Ya. Apa maksud dari ayat ini? Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah Maha Esa dalam menguasai alam semesta dalam mengatur, dalam memberi, dalam mencegah dalam menimbulkan mara bahaya dalam mendatangkan manfaat semuanya Allah yang berkuasa semua ini alam dunia ini yang mengatur Allah saja yang memberi ini mau diberi segini yang itu diberi segitu ini tidak diberi yang ini mendapatkan musibah yang itu tidak yang itu selamat semuanya ini sudah diatur atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya bukan yang selainnya karena Allah adalah Rabbul Alamin Allah adalah Rabb pengatur seluruh alam Fayalzam zaman dzalika kata beliau, maka konsekuensinya apa? An yakuna huwal mad'u. Konsekuensi ketika kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menguasai, Allah yang memberi, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mentakdirkan adanya mara bahaya atau musibah. Konsekuensinya adalah Allah juga satu-satunya yang kita apa? sembah. Satu-satunya yang menjadi tujuan kita dalam berdoa bukan selainnya. Karena selain Allah itu tidak menguasai apa-apa, tidak menguasai madorot, tidak juga menguasai manfaat, baik bagi dirinya sendiri, apalagi untuk selain dirinya. Di sini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? tauhid rububiyah itu memberikan konsekuensi kepada tauhid dalam Iya, ya. Ketika kita meyakini ya bahwasanya yang mendatangkan atau yang mentakdirkan manfaat, madorot, musibah, rezeki siapa? Allah saja tidak ada selain Allah yang mengatur datangnya rezeki yang mengatur atau menentukan datangnya musibah tidak ada ketika kita yakin hanya Allah satu-satunya yang menguasai itu semua konsekuensinya kalau kita susah atau kita dapat masalah atau kita ingin dapat suatu kebaikan berdoalah hanya kepada siapa Allah oh, itu konsekuensinya itulah yang disebut dengan tauhid iya Maka di dalam ayat ini terkandung keterangan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan sebagaimana kita ketahui, doa itu termasuk ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling apa? utama. Afdal ibadah itu adalah apa? doa. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, ya. Kenapa? Karena selain Allah tidak menguasai manfaat, tidak menguasai madorot, tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa menolak musibah. Untuk apa kita berdoa kepada selain Allah kalau begitu? Ya. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah termasuk syirik. Syirik dalam hal apa ini? Ulu iya, ya, karena doa termasuk ibadah karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menolak mendorong kecuali Allah saja. Karena doa itu ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Apalagi kalau dia memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mendorong, maka syiriknya adalah bertambah bukan hanya syirik dalam masalah uruhiyah bahkan juga syirik dalam masalah apa? ruhiyah. Kalau dia yakini misalnya oh jin penunggu laut selatan ini yang menguasai apa? laut selatan gitu. Yang bisa membuat datangnya tsunami atau yang bisa membuat orang tenggelam di laut dan seterusnya. Itu adalah Nyiroro Kidul misalnya. Maka ini adalah keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang menguasai manfaat atau madorot. Maka nah, yang seperti itu itu namanya syirik dalam masalah eh, rububiyah. Dan syirik masalah rububiyah ini lebih parah daripada syirik dalam masalah eh, uluhiyah. Karena rububiyah itu fitrah. Ya, sebagaimana uluhiyah juga fitrah akan tetapi masalah rububiyah ini Hatta orang-orang musyrikin zaman dulu ketika mereka itu tertimpa kesulitan, maka mereka berdoanya kepada siapa? Allah saja wa idza rakibu fil fulki da'allahu mukhlisina lahuddin itu orang musyrik zaman dulu kata mereka naik perahu atau naik kapal tertimpa badai maka mereka itu berdoa kepada Allah saja mereka tinggalkan semua berhala nah, berbeda dengan keadaan orang zaman sekarang ketika tertimpa musibah justru dia semakin apa mendekatkan diri kepada selain Allah ini adalah lebih parah daripada siriknya orang-orang zaman dulu. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang pertama ayat ini menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah karena Allah Subhanahu wa taala adalah esa dalam hal apa? Rububiyah, ya kan? Karena Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mandorot, yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa menyembuhi, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, maka konsekuensinya kita hanya boleh berdoa dan beribadah kepada Allah saja. Faedah yang kedua adalah batilnya perbuatan berdoa kepada selain Allah. Batilnya apa? berdoa kepada selain Allah karena selain Allah itu tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepadanya dan juga tidak mampu menghilangkan apa madorot darinya. Jadi kalau orang berdoa kepada selain Allah, sesungguhnya dia itu apa? orang yang sangat tidak menggunakan akalnya karena selain Allah tidak menguasai manfaat dan juga apa? Mandor. Maka perbuatan orang itu dengan berdoa kepada selain Allah ini perbuatan yang sia-sia. Suatu yang batil, yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Dan jelas tidak bisa diterima oleh akal sehat. Makanya dalam ayat nanti berikutnya beliau bawakan ya di ayat berikutnya dalam surat apa itu? Al-Aqaf Allah katakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah ya kan dalam surat apa itu al aqaf ayat 5 wa man adallu dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada siapa selain Allah jadi Allah sifati orang yang berdoa kepada selain Allah itu sesat dan bahkan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa atau beribadah kepada siapa selain Allah. Maka kesesatan yang paling sesat itu syirik. Kemudian yang ketiga faedah dari ayat di atas yaitu ditetapkannya masyiah atau kehendak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kehendak seperti yang tadi Allah katakan, "Yuridu bikairin." Ya. Jika Allah menghendaki kebaikan padamu Jadi Allah punya apa? Kehendak Karena irodah itu sama dengan apa? Masyiah Irodah itu kehendak Masyiah adalah kehendak Faedah yang keempat yaitu ditetapkannya dua buah sifat Allah yaitu mengampuni dan memberikan apa? rahmat. Nah, dikatakan wa huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha apa? penyayang. Maka kita wajib mengimani Allah itu punya sifat apa? Maghfirah, memberikan ampunan dan juga sifat apa? Rahmat Itu apa? memberikan kasih sayang dan tentu saja itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyayangi atau memberikan rahmat kepada makhluk tidak sama seperti makhluk itu merahmati sesamanya. Kalau mungkin orang tua dia sayang kepada anaknya karena dia butuh pada anaknya kan. Orang tua butuh dibantu, atau mungkin seorang pimpinan dia sayang kepada anak buahnya ya karena apa pimpinan ini butuh bantuan dari anak buahnya ya kan sayang dia dan seterusnya itu makhluk kepada makhluk karena ada apa kebutuhan ada pun Allah Allah menyayangi hamba tanpa ada sedikit pun apa kebutuhan makanya Allah katakan ma'uridu minhum min rizkin saya tidak menghendaki dari mereka sedikit pun rizki Allah tidak ingin apa-apa Allah tidak butuh ya apapun yang dikerjakan atau kebaikan yang dilakukan oleh hambanya ini berbeda dengan makhluk baik kita lanjutkan berikutnya ayat dalam surat Al-Ankabut ya surat Al-Ankabut ini kata sebagian ulama surat Al-Ankabut kan adalah surat tentang apa fitnah karena di dalam surat ini dijelaskan berbagai macam itu apa fitnah kalau kita baca dari awal surat ayat Al-Ankabut ini di awal sudah diingatkan ahas alif lamim, mim ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wa la yuftan alif lam mim apakah manusia itu mengira mereka itu di, dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian mereka apa tidak diuji ini kata saya surah al-syekh Rahmatullah surat al-ankabut ini disebut juga dengan surat fitnah karena di dalamnya disebutkan berbagai macam bentuk fitnah ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada umat manusia dan tentu saja ujian yang paling berat atau yang paling besar itu adalah syirik ya kan? makanya Allah menyebut syirik sebagai apa fitnah al fitnah itu asyadu minal qatl fitnah itu lebih kejam lebih berat daripada apa pembunuhan maksudnya fitnah itu apa syirikan Di sini Allah katakan Fattahu indallahi rizqa, maka carilah di sisi Allah rezeki wa'buduhu dan beribadahlah kepadanya washkurulahu dan apa? bersyukurlah kepadanya ilaihi turja'un kepadanya lah kalian apa? dikembalikan yaitu pada hari kiamat dan kalian akan dibalas sesuai dengan amal-amal kalian dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? mencari rizki Allah katakan Fabatahu apa artinya carilah ya kan jadi seorang itu diperintahkan untuk mencari apa itu indallahi rizqo yang dicari apa rizki kita diperintahkan untuk mencari rizki nah, tapi ingat di sini Allah katakan indallah kepada siapa rizki itu dicari yaitu di sisi Allah dari Allah semata bukan kepada patung atau berhala. Makanya Allah ingatkan dulu dan beribadahlah kepadanya. Dan apa? Beribadahlah kepadanya. Artinya apa? Kalau kita mencari rezeki, jangan sampai usaha kita kita dalam mencari rezeki itu mengganggu apa? ibadah kita atau bahkan merusak ibadah kita kepada Allah dan kerusakan yang paling besar yaitu apa? syirik. Gitu. Kalau orang gara-gara pengen dapat rezeki kemudian dia rela terjerumus dalam kesyirikan, maka melanggar ayat ini Allah katakan fabtahu indallahi rizqa. Allah ingatkan di sini rezeki itu milik siapa? Allah. Kalau cari rezeki mintalah kepada Allah, carilah kepada Allah, carilah di sisinya Bagaimana caranya? Ya berusaha. Tapi ingat, wa budu, ya kan? Beribadahlah kepada Allah, artinya tauhidkanlah Allah. Jadi jangan sampai orang itu berusaha mencari rezeki, kemudian dengan alasan untuk mencari rezeki dia rela korbankan akidahnya, dia rusak tauhidnya, dilakukan berbagai macam itu apa? kesyirikan kepada Allah Taala. Karena perkara-perkara itu itu akan merusak usahanya dalam mencari apa? rezeki. Makanya Allah katakan Wa budu dan beribadahlah kepadanya semata. Washkuru dan Allah katakan apa? Bersyukurlah kepadanya. Artinya apa? Hendaknya seorang itu mengimani atau meyakini, mengakui dalam hatinya bahwasanya semua kenikmatan yang dia dapatkan itu adalah anugerah yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya maka kita harus mensyukurinya kita akui dalam hati bahwasanya nikmat yang kita dapatkan yang kita rasakan yang sampai hari ini masih kita peroleh itu datangnya dari Allah saja dan konsekuensi dari syukur tadi ketika kita meyakini dalam hati bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah maka harus kita gunakan nikmat ini dalam ketaatan kepadanya hanya untuk beramal soleh dan juga kita meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka yaitu bermaksiat kepadanya makanya Allah katakan wa'buduhu washkuru lahu ya orang itu juga diingatkan kalau dia mencari rezeki maka dia harus menjaga akidahnya jangan sampai dia tertidur dalam syirik jangan sampai dia bergantung kepada selain Allah ya kan karena tawakal kepada selain Allah itu merusak akidah demikian juga Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah karena syukur itu ada berapa bagian tiga ya kan yang pertama dia akui dalam hati bahwasanya nikmat dari Allah. Yang kedua diucapkan dengan lisan ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dia puji Allah. Ya segala puji bagi Allah. sandarkan nikmat itu kepada Allah. Dan dia gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Tidak digunakan dalam kemaksiatan. Kemudian Allah memberitakan bahwasanya tempat kembali bagi manusia. Ya, itu adalah apa? kepada Allah. Oh, manusia itu akan dikembalikan. Artinya nanti pada hari kiamat mereka akan dipulangkan kepada Allah. Allah yang akan membalas setiap orang sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya baik, balasannya baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya juga serupa. Sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala maka wajib ya bagi seorang hamba untuk memperhitungkan ya untuk meneliti dirinya yang memperhitungkan dirinya bagaimana nanti ketika dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ya ilaihi turjaun kepadanya lah kalian akan apa kembali ingat kalau kalian sekarang di dunia mencari rezeki ya kalian mencari apa namanya kenikmatan Allah ya, dan seterusnya ingatlah bahwasanya nanti ada hari kiamat akan ada hari pembalasan di mana kalian akan dibalas sesuai dengan amal-amal kalian yang kalian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah ingatkan ya bahwasanya manusia nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ya supaya apa? Supaya orang itu ingat akan hari akhirat. Ketika Allah katakan ilaihi turja'un, apa maksudnya? Ya supaya orang itu ingat nanti ada hari apa? Kebangkitan, ada hari kehidupan setelah kematian, ada hari penghisapan, ada hari pembalasan, ada surga, ada apa? neraka. Nah, kalau orang ingat seperti ini, maka itu akan menjaga dia dalam usahanya di alam dunia. Walaupun dia mencari rezeki dan dia diperintahkan untuk mencari rezeki, akan tetapi dia akan tetap berusaha. Jangan sampai rezeki yang dia dapatkan nanti justru membuat dia celaka di mana? Di akhirat. Karena banyak orang yang dia mendapatkan harta atau dapat kedudukan atau dapat e, lapangan kesehatan dan kemudahan akan tetapi itu semuanya justru mendatangkan apa? malapetaka baginya di dunia dan juga di mana? Di akhirat. Makanya kata para ulama kita, Pak, kullu nikmatin la tuqarribu minkum fahiya baliyah. jadi katakan oleh Abu Hasim rahimahullah, semua kenikmatan yang tidak membuat seorang semakin dekat kepada Allah, maka itu hakikatnya apa? malapetaka. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Ternyata kenikmatan itu tidak membuat kita semakin dekat Tidak semakin taat, tidak semakin takut kepada Allah Maka ketahuilah bahwasanya nikmat itu bukanlah nikmat ya yang mendatangkan kebaikan tapi itu adalah bencana Itu bencana adalah masalah agama nah akidahnya rusak imannya rusak ya karena dia terjerumus dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hidup di dunia dalam keadaan menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya sesungguhnya mereka itu orang yang tertimpa musibah yaitu musibah dalam masalah agama. Makanya di antara doa yang apa kita panjatkan wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah janganlah engkau jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Makanya juga di antara doa Allahumma aslih lana apa? Dinana alladzi wa ismatu amrina. Ya Allah perbaikilah agama kami karena agama itulah yang menjadi penjaga urusan kami. Kalau orang ingin baik hidupnya di dunia, maka hendaknya dia perhatikan agamanya dia perhatikan tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Itulah yang akan buat dia selamat nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan ayat ini dengan bab saya dalam ayat ini terkandung keterangan tentang wajibnya mengasahkan Allah dalam berdoa dan beribadah. Dari mana? Yang pertama Allah katakan apa tadi? fabtahu indallahir rizqo maka apa? carilah di sisi Allah apa yang dicari? rizki berarti mencari rizki di mana? di sisi Allah artinya orang itu hanya bergantung kepada Allah saja maka ini menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah dalam berdoa karena itahu itu maknanya utlubu carilah itu masuk doa termasuk dalamnya apa doa makanya kalau orang itu apa menca apa meminta rezeki mintanya kepada siapa Allah karena yang mendatangkan rezeki itu bukan orang tua ya bukan pimpinan kita bukan atasan kita atau bos kita akan tapi yang mendatangkan rezeki Allah saja maka wajib ya mengesahkan Allah dalam hal apa? Doa. Kalau kita perhatikan ayat ini, fatahu indallah. Di sini ada indallah. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya apa? Indah itu zorof, ya kan? Kalau bahasa istilahnya sibul jumlah, ya kan? Dalam bahasa Arab namanya zorof atau sibul jumlah atau jir majrur itu hukum asalnya di mana? Di belakang. Aslinya kalimatnya faktahur rizqa indallah. Nah, di sini dipindah kemana? Ke depan. Indallah ditaruh di depan. Maka menunjukkan mana lah? Pengkhususan. Maka carilah rezeki itu hanya di sisi Allah. Maka di sini wajibnya mengesahkan Allah dalam apa? Berdoa. Sebagaimana kita katakan, iya karena gudu, wa iya karena Ta'in Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa iya karena sa'in di situ terkandung apa? Wajibnya mengasahkan Allah dalam berdoa, bertawakal. Demikian juga wajibnya mengasahkan Allah dalam beribadah karena Allah mengatakan apa tadi? Wa buduhu. Apa ayatnya tadi? Wa buduhu apa artinya? beribadahlah kepadanya dan kita sudah tahu dulu kan penafsiran dari siapa Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas kullu ayatin ya fihi ya ubudullah setiap ayat yang dalamnya ada perintah untuk menyembah Allah atau kullu ayatin fihi ibadah fa ma'nahu at-tauhid karena siapa kata siapa Ibnu Abbas bagaimana dinukil oleh Imam Al-Bawawi dalam tafsirnya setiap ayat yang di dalamnya ada perintah untuk beribadah maknanya lah tauhid. Itu perkataan Ibnu Abbas. Jadi ayat ini ketika mengatakan wa buduhu artinya apa? Bertauhidlah kepadanya. Karena ibadah tidaklah dikatakan ibadah tanpa tauhid dengan ya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dengan ya dalam kitabnya lah Al-Qawaidul Arba. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ya kan? Maka perintah beribadah kepada Allah maknanya adalah perintah bertauhid. Demikian juga ayat ini menunjukkan bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. Di mana letak bantahannya? Kok dikatakan bahwasanya ayat ini berisi bantahan bagi orang-orang musyrik yang beribadah kepada siapa? Selain Allah. Bantahannya di mana? Allah mengatakan fabtaghu indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah apa? Rizki. Berarti rizki itu hanya Allah yang menguasai. Itu satu. Jadi kalau ada orang berdoa kepada selain Allah untuk mencari rezeki, dia minta kepada apa? kecil Qadir Jailani atau kepada Nabi atau siapa, maka itu adalah perbuatan sih dan bertentangan dengan ayat ini Allah katakan fatahu indallahi rizq karena rezeki itu hanya milik Allah itu yang pertama yang kedua Allah katakan wa buduhu dan beribadahlah kepada siapa kepada Allah. Kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, maka ayat ini membantahnya. Karena Allah perintahkan ibadah ini ditujukan kepada siapa? buduhu Beribadahlah kepada dia Yaitu kepada Allah yang memberikan rizki kepada kami. Ini adalah bantahan bagi orang-orang apa? Musyrik Karena orang musyrik ibadahnya bukan hanya kepada Allah Tapi juga kepada siapa? Selain Allah maka setiap ayat yang di dalamnya terkandung perintah beribadah kepada Allah itu di dalamnya terkandung bantahan bagi siapa? Kaum musyrikin. Semua ayat yang di dalamnya terkandung perintah untuk beribadah kepada Allah, maka di dalamnya terkandung bantahan bagi siapa? Kaum musyrikin. Karena ibadah tidak diterima tanpa tauhid. Barang siapa mencampuri ibadah ya, dengan apa? kesyirikan, maka ibadahnya tidak diterima ya. Nah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama wajibnya berdoa kepada Allah saja. Wajibnya apa? Berdoa hanya kepada Allah. Ini pada yang pertama bahwasanya wajib bagi kita untuk apa? berdoa. Makanya kalau orang tidak berdoa apa hukumnya? Berdosa. Apa? Apa kata apa kata Rasulullah? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dan Allah katakan innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyambungkan diri dari beribadah, dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan apa? Hina. Berarti orang yang tidak berdoa kepada Allah dia melakukan dosa yang sangat besar. Karena doa kepada Allah ini sebuah kewajiban, bahkan termasuk kewajiban yang paling utama. Wajibnya berdoa kepada Allah semata dan mencari rezeki darinya. Ini juga hukumnya wajib karena perintah tadi fattahu indallahi rizqo. Dan ingat tadi di kata-kata indallah mencari rizki itu dengan menggantungkan hati hanya kepada siapa? Allah. Maka seorang tidak boleh menggantungkan hatinya kepada siapapun selain Allah ketika dia mencari rizki. Nah menggantungkan hati kepada selain Allah termasuklah Bertawakal kepada selain Allah bisa jadi sirik eh, besar bisa jadi sirik kecil. Kemudian yang kedua faedah dari ayat ini wajibnya mengasakan Allah dalam segala macam bentuk apa? ibadah. Jadi semua ibadah harus kita tujukan hanya kepada siapa? Allah. Sebagaimana kita meyakini Allah yang berikan rezeki, maka kita beribadah kepada Allah saja. Apa ibadahnya? Ya semua bentuk ibadah Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Faedah yang ketiga ayat ini juga memberikan pelajaran untuk kita ya apa itu wujud syukrillahi ala ni'amihi wajibnya ya bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Jadi bersyukur itu hukumnya apa? Wajib. Allah katakan wasyukuru lahu dan bersyukurlah kepadanya. Maka tidaklah seorang itu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat kecuali karena sebab Syukur. Makanya Allah memuji para nabinya di antaranya Allah katakan Inna kana abadan dan Dia adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ya wala la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya syukur itu adalah sebab datangnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian faedah yang keempat yaitu ditetapkannya adanya hari kebangkitan dan pembalasan atas amal. Akan ada hari kebangkitan dan pembalasan atas apa? Amal. Ini yang harus kita ingat. Apapun yang kita lakukan di alam dunia ini ingat bahwasanya suatu saat kita akan dibangkitkan dari kematian dan kita akan diberikan balasan atas apa yang telah kita kerjakan. Makanya di sini diingatkan tadi kan di akhir ayat ilaihi turja. Ya, kepadanya lah kalian akan apa? Dikembalikan. Maka dengan mengingat akhirat ya mengingat kematian ini akan memperbaiki amalan. Ya. Dan kata Sabit Al Bunani rahimahullah Maaf kalau ahadun dzikral maut illa ru'ya asaruhu fi amali kata Sabit Al-Bunani tidaklah seorang itu apa memperbanyak mengingat kematian kecuali akan tampak pengaruhnya di dalam amalnya jadi kalau kita semakin sering mengingat kematian itu akan memperbaiki amalan kata Rasulullah SAW aksiru zikroha dimil ladzat perbanyaklah kalian untuk mengingat dalam sang penghancur kelezatan yaitu kematian kalau orang ingin amalannya baik, orang ingin istiqomah, ya, maka hendaknya dia memperbanyak mengingat apa? Kematian. Walaupun manusia tidak suka mengingat kematian. Makanya Allah mengatakan apa? Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian berusaha untuk lari darinya sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Ya, setiap orang, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Makanya sebagian ulama mengatakan tidaklah ya mengingat kematian berpisah dari dalam hatiku satu sesaat saja kecuali aku khawatir hatiku menjadi apa? rusak. Ketika seorang hilang dari dalam hatinya zikrul maut ya. tidak ingat akan hari kebangkitan tidak ingat hari pembalasan tidak ingat akan adanya kematian bagaimana nanti keadaannya ketika di alam kubur dan seterusnya maka hal itu akan membuat hatinya menjadi lalai hatinya menjadi tenggelam dalam berbagai macam keburukan akibat berpaling dari mengingat kematian Dan tidaklah para ulama kita ya, para pendahulu kita yang soleh, mereka berjuang, beramal ya. Dengan begitu banyak perjuangan dan amalan kecuali karena mereka ingin memperbaiki ya, hari akhirat mereka. Mereka ingin mendapatkan balasan yang utama kemuliaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Kemudian yang terakhir faedah yang kelima dari ayat ini bahwasanya tidaklah bertentangan, ya, tidaklah bertentangan antara mencari rezeki dan bekerja. Ya. Tidaklah bertentangan, tidak ada kontradiksi antara usaha untuk mencari rezeki dan bekerja dengan apa? beribadah. Makanya tadi Allah katakan apa? Fa Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu Berarti tidak ada yang perlu dipertentangkan antara mencari rizki, bekerja dengan beramal, dengan bersyukur. Ini semuanya tidak bertentangan. Kalau orang bekerja, ya jangan sampai dia bekerja dengan menyanyikan ibadah. Orang-orang beribadah, jangan sampai dia apa? meninggalkan mencari rizki. Jangan sampai orang yang sibuk mencari rizki, sibuk beribadah, lupa dari bersyukur. Ya kan? kalau punya harta ya dikasih untuk apa infak di jalan Allah ya kan mana kosot betul, min mali sedekah itu tidak mengurangi harta ya. jadi tidak ada kontradiksi antara mencari rezeki bekerja dengan beribadah dan bahwasanya Islam ini mengajarkan kebaikan untuk kepentingan dunia dan juga kepentingan apa agama dunia dan akhirat Makanya Allah mengatakan wala tansa masih minat dunia. Janganlah engkau lupakan apa bagianmu di dalam kepentingan apa dunia. Karena dunia kita apa mazraatul akhirah. Dunia itu adalah ladang yang akan kita petik dan kita panen hasilnya nanti pada hari akhirat. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini Masih ada Berapa ini eh, Ayat Satu ayat Satu ayat ya. Kemudian ada hadis Satu hadis Demikian Sekiranya tidak ada pertanyaan Ada pertanyaan Ada kemudian kita akhiri baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.